Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis seputar hal-hal yang berkenaan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hadis yang ke 181. Yaitu hadis dari <clears throat> Ya'qub ibn Abi Ya'qub dari Ummu Mungdir. Ummu Mungdir mengatakan, Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku bersama Ali. Walana dawalib mu'allaqatun dan kami memiliki di rumah e, satu rumpun buah-buahan korma yang digantung. Qalat faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu makan wa Aliun ma'ahu yakulu dan Ali makan bersamanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali Mah Ya, mah artinya okfuf, diamlah. Ya Ali wahai Ali, fa innaka naqihun. Karena sesungguhnya engkau adalah orang yang baru saja sembuh dari sakit. Qalat atau mah berarti berhentilah. Mah ya Ali, berhentilah wahai Ali. Berhentilah makan, jangan terlalu banyak. Karena engkau adalah orang yang baru saja sembuh dari sakit. Qalat fajala sa'aliyun, Ali duduk dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam makan. Qalat kata umum Mungdir, faja'altu lahum, maka aku sukukan untuk mereka silqan wa syairan. Aku sukukan kepada mereka ya, silkon satu jenis tumbuhan wasyair dan gandum. Fakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min hada faasib dari makanan ini silahkan dinikmati. Fainahada au hada karena itulah yang lebih cocok bagi dirimu. Di sini juga diatkan oleh Musannif yaitu At-Tirmidzi di jamiknya dan beliau mengatakan Hasan Gharib. Gharib berarti jalurnya cuma satu. La rifu ila min hadisi fulaih. Ini kami tidaklah mengetahui jalur sanad hadis ini kecuali dari jalurnya Fulaih. Dan Fulaih bin Sulaiman itu adalah seorang perawi yang diperselisihkan apakah dia de, <clears throat> apakah dia perawi yang bisa dipakai eh, uh, riwayatnya ataukah tidak ya, sebagian ulama me, me, menguatkannya dan menilai hadisnya Hasan dan sebagian lagi semacam Ibnu Hajar berkesimpulan bahasanya Fuleh bin Sulaiman itu da'if jika dia bersendirian. Tidak memiliki penguat. Penjelasannya Umum Mungdir, Qil ada yang mengatakan dia adalah salah satu bibik Nabi saw Alaihi Wasallam, sehingga Nabi masuk ke rumahnya, ya, sehingga Nabi datang ke rumahnya, dan tentang hadis-hadis Nabi masuk ke rumah seorang wanita, maka eh, kenapa Nabi masuk ke rumah wanita tersebut? Apa alasannya dan apa sebab yang membolehkannya? Maka sebagiannya diberi uh, jawaban karena dia adalah masih bibi punya hubungan saudara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dan sebagian lagi menyampaikan bahasanya Nabi itu mahram untuk semua perempuan. Sebagian ulama berpendapat kalau Nabi itu mahram untuk semua perempuan. Dan itu salah satu khususia hukum khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun orang tersebut wanita itu e, tidak punya hubungan darah dengan Nabi, namun hukum khusus untuk Nabi, Nabi bisa datang ke rumahnya, boleh jadi e, zahir riwayat menunjukkan kalau Nabi berdua dengannya. Ya. Karena Nabi saw. Alaihi Wasallam mahram bagi semua perempuan. Dan itu adalah hukum khusus untuk Nabi saw. yang tidak berlaku untuk yang lain. Walana dawalin dan kami memiliki dawal mu'allaqah. Dawalin jamak dari daliyah. Dia adalah inwu rutab wal balahi Satu rumpun, satu kepok. Ya. Ya, yang isinya adalah rutab dan balah. Kanu yu'alikuna al-busar adalah mereka orang-orang Arab mereka menggantungkan, memasang e, eh, buser di memasang buser di dalam posisi bergantung. ma'ar toba minhu kemudian mereka orang Arab akan memakan yang menjadi rotop dari buser tersebut. Maka di sini eh, maka korma itu memiliki E, nama-nama e, yang berbeda-beda sesuai dengan urutannya. Dari kemudian pentilnya sampai hitamnya. Di Kamus Ma'ani disebutkan urutan korma Yang pertama itu tol'un. Awaluhu tol'un. Ketika dia masih bunga. Ketika dia masih bunga maka disebut tolon kemudian kholalun itu tahap berikutnya disebut kholal kemudian balahun tadi telah kita baca balahun balahun itu berarti fase ketiga ya balahun bi fathatain e, ya, pakai dua fathah baknya fathah dan lamnya fathah nah setelah balah Suma busrin, kemudian jadi buser. Ya, kemudian jadi buser. Suma rotab, kemudian rotab. Maka buser itu sebelum uh, e, rotab. Kondisinya masih hijau. Ya, kondisinya masih hijau, biasanya bulat. Bulat, hijau, ah, itu namanya buser. Ya, sebelumnya namanya balahun. Setelah rutab, summa Kemudian baru jadi korma yang ya, yang disebut dengan tamar yaitu korma yang hitam. Itu urutan atau nama-nama korma dilihat dari urutan e, perubahannya. Ya, maka kebiasaan orang Arab di masa silam onta yang posisinya baru balah itu diambil digantung di rumah. Ya, dari petik digantung di rumah. Nanti kemudian dari balah itu atau kemudian mereka buser. Kanu ya'alikun al buser. Mereka ngambil buser, digantung di rumah. Nanti setelah jadi dari buser akan jadi rotop. Nah, nanti kalau sudah jadi rotob dipetik, diambil, dimakan. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa Aliun ma'ahu ya'kulu. Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari rutab. Wakadali kadzalika demikian juga Ali makan minhu dari rutab tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas Rasul berkata kepada Ali mah mah Ali artinya ukfuf anil akli berhentilah makan wa anhu berhentilah fa innaka nakihun karena engkau nakih ya, artinya adalah hadis ahdin bisyifain baru saja sembuh dari sakit fanakih itu artinya orang yang bari sembuh dari satu penyakit hadisan baru saja sehingga belumlah normal kesehatannya. Ya, setelah Nabi suruh untuk berhenti, maka Ali kemudian cuma diam saja, duduk diam, dan Nabi lanjut makan. Setelah itu, Umum Mungdir uh, menyuguhkan silkon dan syair. Silk nabatun ma'rufun jadi adalah satu tanaman yang telah dikenal yusbihu nau'an ma yang ada kemiripan dengan jir. Yuk kalau galiban yang dimakan galiban biasanya Matbukhan dalam keadaan telah dimasak. Artinya umum mongdir ini memasak syair dicampur dengan silak dan para ulama menyebutkan bahasanya sair gandum jika dimasak dengan silkon fa innahu nafi'un jiddan lil marid. Maka itu adalah makanan yang ya, manfaat untuk orang yang sakit. Ya, terutama ketika dia fifat rotin naqahah dalam status naqih baru saja sembuh dari sakit dan mulai normalnya kesehatannya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya wahai Ali, kalau ini dimakan, makalah ini ini lebih cocok untuk dirimu. Artinya dalam masak makanan ini terdapat faedah yang baik. Wa ya anal alfaq linake, karena yang lebih manfaat bagi orang yang baru saja sembuh dari sakit dibuatkan baginya syair uh, roti dari gandum. Yeah fa'innahu karena sesungguhnya syair itu memiliki faedah e, yujimu al-fuad lewati yujimu al-fuad hati e, wa yurihu an-nafasa dan membuat nyaman e, pernapasan wa yu'inu ala istiqmali sehati sehingga membantu untuk eh, sempurnanya kesehatan dan jika ditambahkan pada syair tersebut makanan atau tumbuhan namanya silkon, maka faedahnya akan bertambah. Dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mubarakun fihi adalah satu hal yang berkah. Ada dalamnya kebaikan bagi seorang dalam agamanya dan dunianya, bahkan dalam badannya dan semua keadaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada Ali bahasanya orang yang baru sembuh dari sakit tidak baik kalau banyak-banyak makan korma yang cocok adalah syair ditambah tumbuhan yang namanya silkun. Tak mungkin seperti gambar di tempat kita ya awal-awal sembuh dari sakit ya maka uh, makanan yang empuk-empuk ya ya bubur dan sejenisnya nanti baru setelah itu uh, setelah kemudian cukup nanti baru kemudian makanannya bisa normal sebagaimana biasanya kemudian uh, hadis selanjutnya dari Aisyah binti Tolhah dari Aisyah umul mukminin Qalat beliau mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakti ini, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku dan mengatakan, apakah engkau memiliki makanan siang? Maka aku katakan tidak ada. Maka eh, kata ibunda Aisyah, Nabi lantas mengatakan, ini saimun. Jika demikian saya puasa. Aisyah kemudian mengatakan, satu hari Nabi datang ke rumahku dan mengatakan, dan aku sampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita baru saja mendapatkan hadiah. Ya, Nabi bertanya, apa hadiahnya? Kata Ibunda Aisyah, makanan yang namanya hais. Kemudian Nabi mengatakan, Amma ini asbah tu sa'ima. Saya tadi pagi niatnya puasa. Qalat summa akala. Kemudian Nabi membatalkan puasanya dan makan. Demikian dalam riat ini juga hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim. Roda itu artinya makanan yang dimakan di awal siang, ya, yaitu maksudnya adalah makanan siang. Karena nahar itu sampai maghrib. Maka sebelum duhur atau pas duhur itu tentu masih tergolong awal ya, maka terkadang Nabi bertanya apakah ada makanan ketika istrinya mengatakan seringkali istrinya mengatakan tidak ada layu jatuh godaan tidak dijumpai makan siang. Fayaqul lantas Nabi mengatakan jika demikian aku puasa. Artinya Nabi memasang niat puasa dari waktu itu. Dan puasa sunnah tidak disyaratkan padanya tabyitun niyah, pasang niat di waktu malam, tabiyyid pas, eh, waktu malam. Maka jika seorang itu telah menjumpai waktu pagi dan belum makan, belum minum, kemudian ter, eh, dia punya inisiatif di tengah siang untuk melanjutkan harinya dalam keadaan puasa, falahu dalika itu boleh. Lain halnya dengan puasa wajib, baik Ramadan, kodok, ataupun puasa nazar, maka disyaratkan tapi niyah, pasang ni, pasang niat di malam hari. Itu sejak waktu malam berdasarkan hadis yang diatkan oleh Darqutni dan yang lain dari Aisyah radhiallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan malam yubayit asya maqbala tulu'il fajri fala malahu siapa yang tidak pasang niat puasa sejak malam sebelum terbitnya fajar maka tidak ada puasa baginya Ya. Namun perlu diketahui untuk uh, bahasanya puasa sunnah itu ada dua macam, puasa sunnah mutlak dan puasa sunnah muayyan, puasa sunnah tertentu. Ya. Maka untuk puasa sunnah muayyan, ulama berselisih pendapat apakah ada kewajiban tabyidun niyah ataukah tidak. Ya, maka Eh, misalnya puasa enam hari di bulan Syawal, eh, puasa muayyan, puasa sunnah muayyan, maka puasa sunnah muayyan eh, diperselisihkan apakah kemudian boleh atau kemudian haruskah tabyitun niyah di waktu malam ataukah boleh pasang niat di pagi hari. Sebagian ulama berpendapat bahasanya untuk puasa sunnah yang muayyan harus pasang niat sejak eh, sejak malam sama dengan uh, puasa fardu. Sedangkan uh, puasa sunnah yang boleh pasang niatnya di pagi hari atau bahkan menjelang siang itu adalah untuk khusus untuk puasa sunnah mutlak yaitu cuma ingin sekedar puasa ya pingin sekedar hanya pingin sekedar puasa ya, dan itu adalah di hari di mana hari itu bukanlah hari yang terlarang untuk berpuasa. Namun walau ta'ala a'lam pendapat e, mungkin pendapat yang lebih tepat tidak ada beda antara e, puasa sunnah mutlak dengan muayyan dalam masalah boleh pasang niat puasa di pagi hari asalkan sejak terbit fajar belum pernah makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian uh, tadi kemudian Nabi mendapatkan hadiah makanan namanya hais. Hais adalah atamar ma'asamin adalah korma dicampur dengan minyak samin wal akid dan keju atau di atau korma dicampur dengan minyak samin wadakik dan tepung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tadi pagi berniat puasa, setelah itu ternyata Nabi makan. Maka di kalimat sebelumnya terdapat penjelasan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang lantas tidak mendapatkan makanan dan Nabi tidak berniat puasa lantas Nabi niat puasa filhal seketika. Adapun di kalimat kedua ini Nabi pada awalnya niat puasa kemudian Nabi dapatkan makanan setelah beliau datang ke rumah Lantas beliau membatalkan puasanya. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya orang yang berpuasa sunnah boleh baginya membatalkan puasanya di waktu kapanpun dia kehendaki di waktu siang. Fawa amirun nafsi karena dia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Kemudian dari Yusuf ibn Abdullah Ibn Salam, anaknya sahabat Nabi yang mantan pendeta Yahudi Abdullah ibn Salam. Beliau mengatakan, oh itu aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu potong dari roti yang terbuat dari syair, lantas beliau letakkan di roti tersebut kurma. Lantas Nabi mengatakan, Eh, hadi idamu hadihi kurma ini lauknya roti. Wa akala lantas Nabi memakannya. Hadis ini juga diatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Dan dia adalah hadis yang daif. Dikarenakan jahalah Yazid Ibn Umayyah Al-A'war. Karena ada rawinya yang jahalah majuhul. Yaitu Yazid bin Umayyah Al-A'war rawi yang mengambil hadis dari Yusuf. Ya, akhadha qis'atan al khubzi sa'ir, maksudnya qit'atan satu potong dari roti terbuat dari sa'ir yang itu adalah roti kering. Nabi lantas mengatakan, tamar ini, korma ini adalah lauknya roti. Artinya hati tamroh, tamar ini jadi lauk untuk roti tersebut. Kemudian dari Om Humaid dari Anas Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibhu as-suflu menyukai suflu. Kala Abdullah, Abdullah mengatakan ya, yakni yang dimaksud dengan suflu mabaqiya min ta'am yaitu makanan-makanan yang tersisa. Maka At-Tirmidzi menutup judul bab ini dengan hadis ini yaitu hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyukai suflu. Dan Abdullah Syekh yaitu guru dari Imam Tirmidzi yaitu Abdullah bin Abdurrahman menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan suflu adalah mabaqiya minat ta'am, makanan-makanan yang tersisa. mislumaya beko semisal yang tersisa di dasar periuk min min berupa daging au dakikin atau e, tepung atau yang lain. Kenapa Nabi suka? Karena yang paling bawah itu ya tamayas istimewa yaitu lebih banyak kualitas matangnya. Ya, lebih banyak kualitas matangnya karena dia yang paling bawah, yang paling dekat dengan api sehingga ahsanu ta'man sehingga rasanya lebih bagus daripada yang di atas-atas Ini, ya, eh, untuk hadis yang terakhir tadi, kalau Nabi menyukai yang mengendap di bawah, ya, yang tersisa itu yang mengendap di bawah, maka di Mawahib Muhammadiyah dikatakan di antara faedah hadis ini isar ila tawadu menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam wal qanaah bil yasir dan merasa cukup dengan yang sedikit Kemudian tentang asaflu, tadi ada tafsiran dari perawi dari Abdullah ibn Abdurrahman, gurunya Imam Tirmidzi. Ada penjelasan yang lain, pendapat yang lain tentang makna saflu. Qil ada yang mengatakan saflu itu sama dengan roti sarit. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis An-Nihayah fi Hadis. Namun aslinya saflu itu ma yarsufu min kulli syai segala sesuatu yang mengendap namun terkadang digunakan dalam pengertian tepung atau roti sawiq atau semua yang menjadi kuat Di kamus al muhit disampaikan taflu artinya mastakara tahta syai' min kidr. Ya, keruh yang E, permanen mengendap di bawah sesuatu. Ya, wa fi ghairiha e, wa ma yabqa ba'dal asri Ada juga yang memaknainya dengan yang tersisa setelah diperas. Nah, yang ini makna semacam ini terutama yang terakhir wadzalika ghairu muradin huna kataan yang tentu uh, semacam pengertian yang terakhir itu bisa dipastikan bukan itulah yang dimaksudkan apa yang tersisa setelah diperas ini, ini sari-sarinya yang terperas nah, yang uh, ama uh, ampasnya nah, itu juga bisa disebut asaflu ya, namun itu bukan yang dimaksudkan dan supaya orang tidak memahaminya kalau Nabi itu menyukai ampas, ya maka Abdullah bin Abdurrahman, gurunya Imam Tirmidzi, memberikan penjelasan di atas. Nah, pelajaran yang uh, atau kemudian berkenaan dengan hadis ini, yeah. maka sebagaimana telah diketahui bahasanya kebiasaan Nabi mengutamakan orang lain baik itu istrinya, keluarganya, tamu ataupun orang-orang yang membutuhkan. tidak lebih utamakan mereka yang ambil makanan dibandingkan dirinya sendiri. Maka Nabi menyukai saflu itu seakan-akan menunjukkan bahasanya bisa kita tangkap kalau Nabi berikan makanan-makanan yang ada di atas, yang terletak di atas itu untuk mereka. Wa yakhtar li nafsihi ma baqiya minhu fi asafil. Dan Nabi pilih untuk dirinya apa yang tersisa di bawah. Riayatan li suluk kisabili tawaduk. Yang eh, ini tentu menunjukkan di samping sifat isar mengutamakan orang lain juga menunjukkan ketawaduan. Karena orang yang sombong tidak mau ngambil uh, ngambil sisa ya, orang yang ya, tentu orang yang sombong meskipun tidak uh, bisa dipastikan tidak mau sisa Wa katsir minal arbiya wal al dan banyak orang yatakabbaruna mereka sombong dan antipati memakan sisa yang mendap di bawah dan mencelanya. Wallah ta'ala ja'ala jamilah hikmati fi jami' fi jami' aqwali wa af'ali wa ahwalihi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada uh, satu hal yang indah pada ucapan dan perbuatan nabinya. fatu baliman arfa qadrahu waktafa atharahu Maka sungguh beruntung orang yang mengetahui kemuliaan sang nabi dan mengikuti jejaknya. Kemudian uh, hadis uh, sebelumnya tadi dari Yusuf anaknya Abdullah ibn Salam Ya, maka Yusuf bin Abdullah ibn Salam, maka Yusuf dan Abdullah dua-duanya sahabat Nabi, dan Yusuf ini ya, memiliki tiga hadis dari Nabi. Ya, Yusuf ini kunyahnya Abu Yakub. Wulidah fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia lahir ketika Nabi masih hidup. Begitu lahir, digendong dibawa ke tempat Nabi dan Nabi dudukkan di pangkuannya dan Nabi lah yang memberi nama uh, memberi namanya dengan nama Yusuf. Pemasaroksau Nabi usap kepalanya. Sedangkan ayahnya Abdullah bin Salam, ya, tentu dia adalah seorang sahabat yang terkenal, karena min ahbaril Yahud yang dulunya adalah eh, pendeta Yahudi. Nah, Abdullah bin Salam ini kunyahnya Abu Yusuf. Yaitu ngambil dari anaknya ini. Dan Abdullah bin Salam ini adalah darahnya darah Bani Israel. Min waladi Yusuf ibn Ya'qub. Secara nasab, Abdullah bin Salam itu keturunan Nabilah Yusuf bin Yakub alaihissalam dan Abdullah bin Salam ini mata meninggal dunia di kota Madinah tahun 43 Hijriah. Dan di antara hal yang menarik berkenaan dengan masuk Islamnya Abdullah bin Salam, sebelum dia masuk Islam, dia punya posisi yang terhormat e, di tengah-tengah orang Yahudi ya, dalam kisah dia masuk Islam, ya, maka ketika dia menghadap Nabi untuk masuk Islam, maka Nabi katakan, tolong kamu masuk ke dalam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang-orang Yahudi dan menanyai mereka apa komentar kalian tentang Abdullah bin Salam. Ya. Maka mereka orang-orang Yahudi memuji habis Abdullah bin Salam dia adalah Sayyiduna wa ibni Sayyidina. Dia adalah pemimpin kami, anak dari pemimpin kami. Dia adalah khairuna wa ibni khairina. Eh, dia adalah orang yang terbaik di antara kami dan anak orang terbaik di antara kami. Eh, kemudian Nabi katakan, percayakah kalian kalau dia masuk Islam? Hasyalillah, mustahil. Abdullah bin Salam masuk Islam, mata mereka. Tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Kata mereka. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abdullah bin Salam keluarlah. Maka Abdullah bin Salam keluar dan di depan mereka eh, Abdullah bin Salam ikrar mengikrarkan syahadat di depan umatnya, di depan umatnya, bahasa bebasnya eh, di depan murid-murid ngajinya, di depan santrinya. Dia ikrar syahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, maka begitu mereka melihat kenyataan yang tidak bisa diingkari. Bahasanya Abdullah bin Salam masuk Islam. Maka orang Yahudi ini langsung berubah 180 derajat. Abdullah bin Salam adalah Saruna wa Ibnu Syarina. Ya, dia adalah orang yang paling jahat di antara kami, anak dari orang yang paling jahat di antara kami. Ya. Maka semula memuji setinggi langit, habis itu dibanting uh, sejat uh, ya, di, diletakkan di derajat yang paling bawah. Kenapa? Ya, karena ya, tidak sesuai dengan selera santri, karena kiai yang nggak sesuai dengan selera santrinya. Ya, ini tipikal masyarakat Yahudi. Ya, ini tipikal masyarakat Yahudi. Ya, ketika ustadznya itu tidak sesuai dengan keinginan santrinya, maka santri akan menahdir ustadznya. Ya. Ya. Ya. Maka santrinya akan nahdir ustadznya. Ya. Ya. Itu tipikal masyarakat Yahudi. Ya. Tipikal masyarakat Yahudi. Ketika ustadz dan kiainya ini cocok di hati, wah maka dipuji eh, setinggi langit. Habis kata pujian untuk dia semua. Ketika ya, tindakan, sikap, ucapan eh, Pak Kiai dan Ustadz ini cocok di hati santri. Nah, non begitu. Eh, kemudian Ustadznya itu eh, berubah, tidak sesuai dengan keinginan santrinya, ya, maka santrinya yang akan ngasih cap-cap-cap dan ngasih tahdiran. Nah, maka kemudian ustadz saya telah menyimpang, sekarang menjadi ahlul ahwa, sekarang ahlul bidah, sekarang telah jadi hizbi, sururi dan seterusnya. Oh, itu yang ngasih cap santri itu, ya. yang ngasih cap, yang ngasih cap itu santri itu, bukan ustadz yang lain. Namun ini santrinya, ya, ini yang ngasih cap, ngasih fonis. Ya. Ini ini ini khas masyarakat Yahudi. Ini tipe ini gaya khas dari masyarakat Yahudi yaitu santri ngatur ustadz. Nah, ya, santri itulah yang nyetir ustad. Ya. Nanti kalau ustadnya masih sesuai dengan keinginan santri, ya, maka diterima, kemudian diagungkan, dimuliakan, begitu ya, dianggap ustadnya nyimpang, kiainya menyimpang dari ya, eh, keinginan santri, sudah maka semuanya berubah total. Itu tipikal masyarakat Yahudi yang sebagian kaum muslimin itu tertular uh, tipe semacam itu. Ya demikian uh, kita lanjutkan ba'da lisa wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rudana anil hamdulillahi rabbil alamin.